بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Bapak sekalian, Alhamdulillah pagi yang sangat sejuk ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali kita baca Fatihah mudah-mudahan banjir nggak mau bawa malapetaka karena sekarang di depan udah nggak bisa masuk kemari saya putar jalan impres masuk dari belakang sini hampir keluar hampir nggak bisa jalan juga uh, Rabu Rabu itu mulai masuk air di rumah saya sampai hari Kamis tingginya sampai mulut saya di dalam rumah kemudian dibersihkan hari Kamis hari Kamis bersihkan selesai maghrib habis isya datang lagi air selutut saya bersihkan lagi bersama yang lain hari Jumat. Selesai jam 9 malam Jumat. Subuh Jumat, Sabtu masuk lagi. Sabtu. Masuk lagi terus. Nah, tadi malam ini mulai kembali meluap air di kali sudah 3 meter. Dari seberang udah mulai jalan menyeberang air, udah mulai tinggi lagi nggak beda dengan tahun 2007. Dari masuk jalan Hamka ini udah nggak bisa masuk di depan, air semua tadi. Saya putar jalan Impres, alhamdulillah belum banyak air. Pulangnya saya belum tahu nih, lewat mana. Karena air terus datang terus, datang terus. Mudah-mudahan dimanapun adanya banjir tersebut, karena dunia sekarang pada banjir. Kita lihat di Filipina macam mana berapa banyak orang, lebih banyak lagi di eh, Manado. Kita mohon semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang besar dari kejadian ini dan mengandung arti yang besar bagi kita semua. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha. Dan terima kasih sekaligus atas atensi Bapak Ibu sekalian terhadap kami, bantuan-bantuannya. Semoga itu merupakan juga amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. بهذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم Bapak sekalian, saya juga nih salah ngambil buku. Karena udah diuber-uber air jadi warnanya sama, jilidnya yang beda. Gak apa-apa. Pasti ada tujuan Allah buat kita semua dari setiap kejadian yang ada. Sehingga kita harus terima dengan lapang dada. Terus terang aja saya masih diare, masih meriang dari uh, capeknya mundar mandir mungkin. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun satu dua ayat, satu dua hadis kita tengok pada pagi yang sangat berbahagia ini menambah bekal kita untuk mengisi sisa-sisa usia kita yang masih ada ini. Karena ada empat hal yang tidak kita ada lima hal yang tidak kita ketahui. Hanya Allah yang tahu. Satu. Wallahu indahu ilmu sa'ah Cuma Allah yang tahu kapan itu hari kiamat datang. Satupun gak ada yang tahu manusia. Buktinya sudah Allah buktikan. Nggak ada tahun 2012, eh, kiamat itu nggak terbukti. Karena Allah sudah menyatakan demikian. Yang kedua, wa zilul Ini nggak ada yang tahu. Walaupun manusia merekayasa cuaca, miliaran rupiah itu hasilnya nggak sesuai dengan kehendak berapa miliar cuaca di rekayasa ini dengan sebar garam sono sini akhirnya nihil semua Bayu yunazzilul tidak ada satupun manusia yang tahu kapan hujan akan turun karena Allah menurunkan hujan sesuai dengan kebutuhan Baik di Al-Quran, di hadis menjelaskan seperti itu. Di sini orang butuh air diturunkan hujan. Sebelah sini nggak butuh, nggak diturunkan hujan, cuma sampai sini aja. Begitu sebaliknya. Sekarang apakah sudah tidak relevan ayat ini? Karena banyak orang butuh air, tidak diturunkan oleh Allah air, dan orang yang tidak butuh air dikasih berlebih malah banjir. Bukan ayatnya yang tidak relevan, ada penyebab. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير musibah yang turun itu akibat dari ulah manusia sebagian manusia khususnya ulah dari manusia yang sudah banyak zalim dalam hidupnya durhaka kepada Allah bima kasabat adik padahal wa kasir banyak sudah Allah maafkan sebetulnya Nah kalau Allah sudah menurunkan musibah wa ma antum bimu'jizina fil ard kamu tidak akan mampu untuk menahan Nggak ada yang mampu menahan kalau Allah sudah menurunkan musibah. Jangankan saya yang tinggalnya di perumahan murah, celeduk indah. Perumahan mahal aja kebanjiran kelapa gading. Kalau Allah menurunkan, nggak ada yang bisa cegah. Oleh karena itu wa malakum min dunillahi mi waliyyi wala nasir. Tidak ada tempat kita berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya tempat kita berlindung dalam segala hal. Sebagaimana sering disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa azab yang turun itu sering terjadi bukan mengena kepada pelaku tapi bisa kepada seluruhnya walaupun mereka itu berbuat baik dalam hidupnya. Semua Summa semua ala niyatihim Kemudian nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Seperti contohnya Abraha. Abraha itu waktu menyerang Ka'bah. Itu orang yang nggak bersalah juga kena. Pada mati. Sehingga Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah kan dia nggak salah, dia lagi mau ke pasar, dia lagi mau silaturahim, kenapa dia juga terbunuh? Dia memang saat itu bukan bersama Abraha. Macam-macam mereka punya niat, ada yang mau ke pasar silaturahim dan macam-macam. Cuma kebenaran ajalnya sampainya bareng dengan kejadian itu. Sehingga dia mati di situ. Nanti summa bu'isu ala niyatihim. Nanti di akhirat mereka akan dibangkit sesuai dengan niatnya masing-masing. Lu ngapain di situ? lagi mau ke sana. Kamu lagi ngapain di situ? Ngikut Abraha. Nah makanya hukumannya beda-beda. Jadi begitu. Bisa dipahami maksudnya apa ya? Baiklah bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis al-mujahadah tentang al-mujahadah ini kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah والذين جاهدوا فينا فينا mereka yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepadaku dengan sabar terhadap musibah as-sabru indal ibtila sabar terhadap musibah sabar dalam menjalankan ibadah, dia tetap istiqomah tanpa menghiraukan kiri dan kanannya. Karena kalau kita ibadah atau kita kan kita cuma cuma ibadah tugas kita di dunia ini. Mengurus rumah tangga niatnya karena Allah ibadah. Kita nyari duit keluar, nyari rezeki yang halal dengan niat karena Allah untuk menghidupkan keluarga itu ibadah. Nah kalau kita ibadah dengerin kata orang, tidak dengerin kata Allah dan Rasul, capek kita. Capek. Kan sering kita dengar kisahnya itu kalau orang suka yang gak punya prinsip dengerin kata orang. Yang naik kendaraan dituntun. Dilewat kata orang bego benar punya kendaraan dituntun. Kenapa bukan dinaikin katanya. Didengerin orang itu ngomong. Akhirnya dinaikin anaknya. Duduk di atas kendaraannya keledai. Bapaknya tuntun. Lewat lagi di blok B. Itu orang anak kurang ngajar bapaknya dibudakin suruh nuntun dia naik enak-enakan. Didengerin lagi kata orang. Dia naik berdua. Capek kan Lewat lagi ke sana, orang bilang manusia kurang punya beri kebinatangan. Kendaraan kecil, binatang kecil dinaikin berdua. Akhirnya diturun, gak dinaikin. Dipanggul. Di jalan aja dipanggul di binatang. Lu capek kita nurutin orang ngomong. Prinsip kita. Kalau ada satu hal yang kurang tepat, antara satu dengan yang lain fa in tanaza'tum fi syai'in faraddu ila Allah war Rasul kembali kepada Allah dan Rasul bagaimana kata Allah bagaimana kata Rasulullah itulah yang kita pegang walladzina jahadu fina mereka yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya terhadapku lanahdiyannahum subulana وإن الله لمع المحسنين Mereka yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya kepadaku Dia sabar menjalankannya Dia berprinsip terhadap ajarannya dengan Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Maka dia akan Lanah nahum subulana Akan aku berikan kepada dia jalan-jalanku. Pengertiannya apa nih ayat? Penjelasannya adalah wa annahu yan'amu 'alaihim bikamalin ni'am wal jaza. Mereka akan diberikan oleh Allah kesempurnaan nikmat dan ganjaran. Jadi nikmat itu betul-betul sempurna. Ini manis benar-benar manis ini. Kan ada yang manis pahit. Ini benar-benar manis, sempurna. Gitu. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah. <coughs> Lanahdiyannahum subulana. Maka akan aku berikan kepada dia petunjuk di dalam hidupnya tentang jalan-jalanku sehingga akhirnya dia merasa nyaman melaksanakannya yang pada akhirnya dia mendapatkan ينعم عليهم بكمال wal والجزاء dia akan mendapatkan kesempurnaan nikmat dan kesempurnaan ganjaran. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Allah selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ihsan. Pengertiannya hmm. apa? Di dalam ibadah dia selalu merasa bahwa Allah memonitor dia terus, ada. Sehingga dia hati-hati, dia takut. Walaupun dia tidak melihat Allah. Allah selalu memberikan pertolongan kepada orang yang seperti itu. <coughs> Inilah yang namanya sungguh-sungguh nggak segan. Makanya dalam hadis lain dikatakan kalau orang mau dihapuskan dosanya dan dirubah keadaan hidupnya kalau yang tadinya suka banyak kesulitan dikurangi kesulitannya yang suka suntuk dikurangi suntuknya yang membutuhkan pertolongan sering diturunkan pertolongannya itu namanya wayar faudihid darajat adalah satu diantaranya isbagul wudu alal makarih kita berwudu saat segan tapi kita tetap kerjakan itu namanya istiqomah sungguh-sungguh kita untuk mengejar ridha Allah dan pahala yang besar dari Allah. Itu masih. Nah orang yang demikian itu selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam pertolongan Allah. Sehingga dalam hadisnya Rasul bersabda, Allah berfirman dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala qala dalam satu hadis dari Abi Hurairah, Rasul bersabda, Allah berfirman. Ini hadis kursi. Ini hadis sering kita dengar, cuman yang ingin kita lihat adalah yang lebih dalam daripada itu, kaitan dengan penilaian Allah terhadap hambanya yang melaksanakan hal-hal yang disunahkan. Untuk dilihat sejauh mana kesungguhannya, Ya, yang pertama kata Rasulullah, eh, kata Allah dalam hadisnya, "Man 'ala li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Tuh. Siapa yang membenci wali aku, kata Allah. Artinya walinya itu orang yang ahli ibadah, yang rajin ibadah, yang baik terhadap Allah. Ada orang benci sama dia, azan tuh bil harb. Aku nyatakan perang kepada dia. Itu pernyataan Allah. Apa pengertian azan tuh bil harb? Karena itu wali Allah dikatakan apa? Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah الولي هو القريب من الله تعالى لتقربه إليه باتباع أوامر واجتناب نواهي والإكثار من نوافل العبادات Artinya, yang dimaksud dengan wali Allah di sini adalah mereka-mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan dirinya kepada Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhkan larangannya wal iksar min nawafil ibadah dan banyak mengisi dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Allah. Tuh orang kalau yang kayak begitu tuh ada orang suka benciin dia. Allah ntar yang akan memerangi orang itu. Kita akan lihat nanti penjelasannya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Makanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah banyak memperoleh kemenangan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh kemudian dia tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah itu dia punya junudullah lam tarauha tentara-tentara Allah yang tidak nampak memberikan pertolongan kepada dia sama juga kita cuman bahasa kita kan suka begini biarin aja kita sabar ntar juga dia ada balasannya ngerti maksudnya bu ntar juga dia ada balasannya biarin aja orang kita puasa senin kemis sih dikata gini kata gitu dicaci maki diomongin orang biarin aja artinya nanti dia akan kena dari Allah gitu loh maksudnya soal kenanya bagaimana Allah alam sesuai dengan kadar perbuatannya mungkin Allah alam nah orang-orang yang memusuhi orang yang seperti itu dalam hidupnya, karena dia selalu mengisi hidupnya dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan melaksanakan perintahnya, dan dia wala yasma'u illa ayati, wala yantiku illa bisana'i alaih, wala yataharrak illa fi ta'ati Orang-orang yang selalu tidak mendengarkan apa kata orang, tapi yang didengarkan adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu namanya wali Allah. Orang yang selalu dilindungi Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah. Dan tidak pernah dia bicara tentang Allah kecuali selalu menyanjungnya. Karena dia yakin Allah maha kuasa sama segala macam. Karena Tuhan lain itu <coughs> tidak punya kekuatan apa-apa, nggak ada lagi Tuhan selain Allah. wala yataharrak illa fi ta'ati Dalam gerak langkah hidupnya dia senantiasa didasari ibadah kepada Allah. Nah inilah yang dikatakan wali Allah. Man adali waliyan. Fakat azan tuhu bil harb. Kata Allah, umumkan bi anni muharibun lahu kasih tahu mereka akan aku serangi dia akan aku perangi dia itu kata Allah akan dihukum dia oleh Allah Izgayat tilkal muharaba al-ihlak. Jadi pada akhirnya mereka akan memperoleh banyak hal-hal yang sifatnya membuat kehidupannya tidak menyenangkan diberikan oleh Allah sebagai hukuman. Itulah dia yang dikatakan faqad tuhu bil harb. Nah, kemudian Orang-orang yang suka mendekatkan diri semacam itu dan ditambah wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Sesudah mereka melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan larangan-laranganku, kemudian dia isi hidupnya dengan hal-hal yang disunahkan. Salatnya, qobliya ba'diyah, ada salat tahajudnya, ada salat duhanya, ada puasa Senin, Kemisnya. Ya pokoknya yang sunnah-sunnah dilakukan banyak. Maka timbullah kecintaanku bertambah kepada dia. Kalau kecintaan Allah sudah timbul, selain daripada apa yang sering kita pelajari hasil orang kalau sudah dicintai oleh Allah juga فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به Selain daripada makhluk-makhluk Allah yang lain tidak akan berani terhadap dia, maka nanti pada akhirnya juga orang tersebut akan aku berikan kepada dia karena aku sudah cinta terhadapnya segala sesuatu yang didengarnya dari telinganya maka aku ada di telinganya untuk memberikan kepadanya pendengaran yang selalu menyenangkan di dalam hidupnya tuh wa basarahu alladhi yubsiru minhu yubsiru bihi begitu juga penglihatan yang ada padanya aku ada bersama penglihatannya sehingga dia selalu melihat sesuatu yang selalu menyenangkan dalam hidupnya. Itu orang kalau sudah dicintai oleh Allah karena selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mengisi dan menambah dengan hal-hal yang sunnah. Jadi enak aja bawahannya hidupnya, enak jiwanya. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. tangannya selalu manfaat, apa yang dia kerjakan selalu manfaat. Kaki di mana berjalan selalu manfaat. Kenapa demikian? Karena kalau yang wajib itu sudah ketahuan. Sholat zuhur wajib, sholat asar maghrib, isya subuh wajib, dia kerjakan. <coughs> Tapi kalau yang sunnah timbul dari diri sendiri, nggak sembarangan, nggak semua orang mau kerjakan yang sunnah. Nggak semua orang. Kalau yang wajib udah ketahuan, waduh udah zuhur, mau sholat. Soal dia niat sholatnya apa, masing-masing. Ada yang karena gak enak sama kawan, biasanya ditiduran dulu kalau udah azan. Sekarang ada kawan yang rajin awal waktu, dia ikut. Ada yang nggak pernah sholat karena kawannya sholat, dia ikut sholat. Itu macam-macam itu urusannya. Tapi itu kewajiban, lain. Tapi kalau yang sunnah, itu otomatis pasti ada dia punya imannya baik, keinginan untuk mendapatkan ridha Allah itu berlebih, dan banyak lagi yang ada dalam dirinya yang membuat dia selalu rajin untuk melaksanakan yang disunahkan Allah sehingga atensi Allah kepada dia berlebih ketimbang orang yang jarang melakukan hal-hal yang sunnah. Karena perbuatan sunnah itu timbul dari diri sendiri yang nggak tanggung tanggung. Jangankan tahajud, sholat duha bisa males orang. Duha kan siang gampang. Pagi-pagi habis nyarap. Masih banyak orang males. Padahal itu kalau kita rajinin bisa bikin gampang urusan. Kalau tahajud ketahuan dah malam dikit dah ngantuk. Itu puasa Senin Kemis Itulah sebabnya semakin tinggi cinta Allah terhadap orang yang menambah pendekatan dirinya dengan melakukan berbagai hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu dalam lindungan Allah. Karena dia sudah tergolong wali Allah, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu mendekatkan diri kepadanya. Lebih-lebih lagi wala in sa'alani la u'tiyanna. Apabila mereka meminta, maka akan aku berikan. Tentu pemberian Allah sesuai dengan kadar orang tersebut. Artinya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu, Allah sayang sama hambanya, tapi kenapa kok nggak dikasih permintaannya? Sekarang suka tanda tanya. Dia udah rajin ibadah, udah tergolong wali Allah. Dia minta, tapi kok nggak dikasih? Bukan nggak dikasih, belum. Dikasih pasti. Orang yang berdoa itu pertama dia sudah menjalankan satu perintah, salah satu perintah Allah. Berdoa. Udu'uni. Minta kepadaku. Itu perintah. Astajib lakum, aku beri. Yang kedua, dengan dia berdoa berarti dia sudah melaksanakan salah satu ibadah. Karena doa wal ibadah. Ibadah itu doa. Ada nilai. Keuntungan dari doa, dia sebagai senjata. Dia bisa menembus dan menggoncangkan aras dengan doa. Kalau belum dikabulkan di sini sampai mati, berarti di akhirat mungkin diberikan kepada kita oleh Allah. Karena di sini belum tepat. Mungkin paling tidak kita akan dilindungi oleh Allah dalam hidup di dunia. Atau kenapa belum diberikan? Mungkin ditunda. Sebab Allah karena sayang sekali sama dia, kalau diberikan sekarang ini akan merusak kehidupannya. Mungkin imannya akan jadi goyang. Maka belum diberikan. Seperti contohnya pernah kita bahas bersama, kita sayang sama anak kita. Karena memang kebetulan badannya tumbuhnya bagus, besar. Padahal dia baru tamat SD. Kita sayang. <clears throat> dia minta belikan sepatu yang begini kita belikan. Minta belikan ini kita belikan. Memang dia butuh. Minta belikan tas kita belikan. Merek ini kita belikan. Begitu dia saat minta motor buat sekolah, tentu kita nggak belikan. Tapi kita mau belikan, mau. Tapi bukan sekarang, belum waktunya. So kalau dia sekarang dia pakai motor nggak nggak bisa benar dia sekolahnya dan belum waktunya dia belum bisa. Jadi ditunda oleh kita karena kita sayang sama dia. Itu. Begitu juga Allah. Lah ini memang sampai sini doang, saya kasih makanan yang sono enggak emang? Oh belum. Iya. Sambilan Pak, silakan semua. Sambilan. Ibu silakan sembilan yang sudah dapat. Santai ya santai. Ada SMS lagi air semakin meningkat. Selamatkan barang-barang yang perlu diselamatkan. Tuh. Di Saudi ada dibilangin. Makin tinggi air. Jadi Bapak Ibu sekalian sambil jalan, sambil mencicipi yang ada, sambil kita bahas sisa dari pembahasan kita. Jadi wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta sesuatu akan aku berikan. Ini yang dikatakan wa hadhihi adatul habib ma'a mahbubi. Kebiasaan orang yang mencintai seseorang, mencintai kebiasaan seseorang terhadap orang yang dicintai, selalu memberi. Jadi adatul habib ma'a mahbubi. Kebiasaan seseorang terhadap orang yang dicintai. Dia selalu diberikan. Wala yusu adadun man hasala lahu dzalika. Kadang-kadang pemberiannya tanpa batas karena saking sayangnya, saking cintanya. Itu. Itu pengertian wala in sa'alani la'utiyannah. Wa fi waad al-muhaqqiq bi anna man taqarraba ilayhi bima marra la yuraddu du'a'uhu وقد لا يجاب الولي إلى سؤاله لعلمه تعالى أن الخير له في غيره مع تعويضه له خيرا منه إما في الدنيا أو في الآخرة Tuh. Jadi saking cintanya maka dia selalu diberikan kebiasaan orang yang terhadap orang yang dicintai selalu diberikan. Nah, karena dia selalu mendekatkan diri kepadanya, maka doanya tidak ditolak. Wa yujabul waliyu ila su'ali terkadang tidak dikabulkan. Kenapa? Li ilmihi ta'ala. Karena ilmunya Allah, dia tahu. Karena dia orang baik, dia disayang. Kalau diberikan ini akan bahaya bagi dia. Karena dia masih belum kuat membawa amanah, diberikan yang besar nanti dia akan lupa terhadap ibadah. Allah sayang sama dia, maka ditunda. Annal khairalahu fi ghairihi ma ta'widihi lahu khairan minhu imma fid dunya aw fil akhirah. Itu penjelasannya. Maka dia akan diberikan ganti oleh Allah. Dia minta doa jurusan sini tapi tidak diberikan oleh Allah, tapi Allah berikan doa, ah, Allah berikan sesuatu yang sama menyenangkan dia padahal dia tidak minta itu. Bisa diganti atau bisa ditunda sesudah dia sanggup. Jadi orang minta sesuatu sama Allah. Tidak dapat menurut orang yang minta. Tidak dapat ini bisa juga Allah akan ganti dia minta sesuatu yang merah tapi Allah ganti dengan yang biru tapi yang biru ini bisa lebih menyenangkan daripada manakala dia menerima yang merah. Itu namanya pemberian terhadap orang yang dicintai. Dia berikan-berikan tapi bentuknya lain. Sehingga akhirnya yang biru, yang merah tadi dia inginkan dia lupa terhadap yang merah karena sudah berlebihan kesenangannya terhadap yang biru. Padahal dia tidak minta yang biru. Tapi Allah yang maha tahu memberikan warna biru sehingga lebih menyenangkan dia yang pada akhirnya dia lupa terhadap merah yang semula dia minta. Itu. Jadi bisa juga Allah gantikan dengan jenis lain. Tidak seperti yang diminta. tuh Allah terhadap orang yang dicintai. Enggak ada yang ditolak. Atau diberikan kesenangan di akhirat melebihi daripada yang biasanya. Jadi ma'atawidhi lahu khairan minhu imma fid dunya au fil akhirah. Kadang di dunia atau di akhirat diberikan dia kesenangannya. <coughs> Jadi yang penting minta kita jangan berhenti. Minta aja. Kalaupun tidak sesuai dengan yang kita minta pemberian Allah, itu Allah punya tujuan sehingga itu membuat kita jadi senang dalam hidup. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Nah, untuk mendapatkan itu, tentu kita harus rintis diri kita menjadi manusia yang dimasukkan ke dalam kelompok wali. Wali itu adalah orang yang sudah dalam lindungan Allah. Man adali waliyan fakat azan bil harb. Siapa yang menyakiti orang yang aku cintai, maka aku nyatakan perang terhadap dia. Dia dimusuhi nama Allah tuh orang. Itu. Jadi itu bahasan yang pertama. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan gak akan berhenti untuk menghalangi kita dalam kita berbuat baik. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan. Ada pernyataan dirinya itu terhadap Allah malah. Akan aku ganggu hambamu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Kecuali mereka-mereka yang ikhlas di dalam hidupnya. Itu satu Pak Mahfud ikhlas dalam hidup. Nanti gangguannya hilang. Walaupun pengaruh sebesar apapun dia nggak akan terpengaruh. Begitu kata Allah dalam Al-Quran, Iblis menyatakan, akan aku ganggu mereka, izinkan aku mengganggu mereka illa min ibadikal mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang ikhlas aku tidak mampu mengganggu jadi gangguan apapun yang ada itu tidak akan terpengaruh kita kalau kita ikhlas dalam hidup itu modalnya satu bagaimana ikhlas ikhlas itu pernah kita sampaikan dulu bahasa iblis yang merajalela dalam istilah saya Ngomong ikhlas gampang, kerjainnya yang susah. Itu bahasa iblis. Ya gitu? Supaya orang nggak ikhlas. Sehingga iblis mampu mengganggu. Ikhlas itu simple. Kalau mau tahu. Ikhlas itu simple. Melakukan suatu kebaikan, niatnya karena Allah, yang diharap cuma satu, ridho Allah, selesai. Itu ikhlas namanya. Kita ngurus istri di rumah. Karena Allah, ya Allah, aku urus istri dan anakku karena Engkau, ya Allah, ini Engkau berikan kepadaku amanah. Yang aku harap cuma satu ya Allah darimu. Dengan aku lakukan ini semua sesuai dengan perintahmu. Membawa amanahmu kau ridho terhadap diriku. Selesai. Gitu. Itu ikhlas namanya. Kalau kagak ikhlas. Ya dong hitam. <laughs> mau kemana tentu kue? Mau kemana? Nah itu ikhlas. Kalau orang kemarin kau kasih 100 ribu, sekarang minta lagi 200 ribu. Pegel banget gue sama bini yang kayak begini. Padahal diminta 200 itu untuk kepentingan rumah tangga. Tapi kenapa kita tidak mau mengerti? Nggak ada keikhlasan. Gangguan iblis banyak tuh. Misalnya kayak gitu. Bisa dipahami Pak Mahfud? Mantap. Sambil kerja otaknya jalan. Bisa memahami jawaban. Jadi itu. Ikhlas Pak Mahfud. Nanti baru timbul istiqomah istiqomah keluar nggak labil kita Istiqomah itu pengertiannya kita biasa melaksanakan sholat ba'diyah, qobliyah yang harus yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Itu kita nggak pernah tinggal. Istiqomah namanya. Istiqomah dalam akidah. Yakin Allah tidak akan ingkar janji. Yakin Allah satu-satunya yang maha kuasa. Yakin Allah satu-satunya yang maha dalam segalanya. Nggak labil. Istiqomah namanya istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam keyakinan, dalam akidah, istiqomah dalam amal. Apa hasil dari istiqomah? Kalau udah ikhlas, timbul istiqomah, hasilnya nanti Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu Sudah yakin Allah sebagai Tuhannya yang ngatur dia semuanya, kemudian dia istiqomah <coughs> تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة Tuh orang yang istiqomah. Pada saat mau mati, sakaratul maut, malaikat pada turun. Mendampingi dia. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tazanu. Malaikat pada bilang jangan takut, jangan khawatir, mati dah. Kamu masuk surga. Kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah karena kamu istiqomah. Oh. Jadi tingkatkan keikhlasan. Apapun yang terjadi sekitar kita tidak akan terpengaruh kita. Karena nggak mampu iblis untuk mengganggu kita dari ikhlas tersebut. Oke? Okay? Ada lagi yang lain silakan? Nggak ada. Hmm? Nggak sempat nanya. Nggak apa-apa sambil makan. <laughs> Semua ditawarin, kuenya terbelakang. Baik. Sambil kita makan silakan sambil kita melihat penjelasan-penjelasan dari Allah dan Rasul dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pertanyaan lain ya? Baik, kita lanjutkan. Di dalam kita menjalankan kehidupan, kita berusaha untuk supaya timbul yang tadi kesungguhan. Agar dari kesungguhan itu akan timbul kecintaan Allah bertambah. Kalau kecintaan Allah bertambah, maka pertolongan juga akan segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut Satu hal yang Allah nggak suka di dalam hidup kita yang suka timbul, suka terjadi, Lau anni fa'altu kada, kada wa kada. Kalau gua nggak gini, kayaknya nggak jadi begitu tuh. Nah itu yang paling Allah nggak suka. Ujung bahas di sini kita lihat seperti itu. Jadi ada bahasa yang Allah nggak suka dalam hidup kita. Ini kalau gua nggak kerjaan gitu tuh nggak gini nih. Itu paling nggak disukai oleh Allah. Oleh karena itu, wa in asobaka syai'un fala takul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Kalau kamu menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan sekali-kali kamu mengatakan, nah kalau saya nggak kerjaan gitu nggak gini nih. Jangan sekali-kali katakan demikian. Itu paling tidak disukai oleh Allah. Tapi kalau kamu menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, katakan. Qadarullahu wa masya'a fa'ala. Memang Allah sudah tentukan seperti ini. Kita mau berbuat apa? Yang dikehendaki oleh Allah seperti ini. Ya Allah maunya kayak begini. Udah terima dengan lapang dada. Nah kalau kita terima dengan ikhlas dan lapang dada. Man arda bima qasamallahu lak takun agnan nas manusia yang menerima segala sesuatu yang Allah berikan yang tidak menyenangkan pada dirinya, dia akan menjadi manusia yang kaya jiwa. Terima. Kalau gue nggak kawin sama lu, kagak kebelangsak gue nih. Itu kan gitu nggak bisa. Nggak bisa kita bicara seperti itu. Terima, Allah sudah tentukan jodoh saya dengan engkau. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Nanti akan ketemu. Karena apa? Dalam kehidupan berumah tangga pasangan satu dengan yang lainnya punya kelebihan, punya kekurangan. Kekurangan yang diberikan oleh Allah diberikan kelebihan dalam dirinya. Yang membuat kita lupa terhadap kekurangan-kekurangannya. Jangan diungkap kekurangannya semua dengan menghilangkan kelebihan yang ada pada dia. Itu. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan yang ada yang kekurangan yang dimiliki yang, yang kamu peroleh, yang kamu dapati dalam diri pasanganmu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sementara Allah banyak memberikan kelebihan dalam dirinya yang membuat kamu lupa terhadap kekurangan yang ada padanya. Nah, secara umum dalam kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, Jangan kamu mengatakan, wah kalau bukan dia begitu nih, enggak begini nih. Itu jangan. Allah paling enggak demen. Harusnya kita mengatakan, kul qadarullahi wa masya'a fa'ala. Memang Allah sudah menghendaki seperti ini. Kita menginginkan seperti itu, tapi Allah menghendaki seperti ini, sementara kita sudah berusaha. Terima dengan lapang dada. Senang Allah sama kita. Ini akhlak keseharian kita yang suka berakibat pertolongan Allah tertunda untuk turun kepada kita. Ada bahasa-bahasa yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga kita dengan kita melihat penjelasan Rasulullah seperti itu, maka manakala kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, sesudah kita berusaha untuk menggapai sesuatu yang kita senangi, tapi diberikan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka katakan memang Allah sudah tentukan kita seperti ini. Pasti mengandung hikmah yang besar. Ini yang dikatakan wasa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang yang tidak kita suka membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Wasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang yang kita sukai kadang-kadang itu membawa keburukan dalam kehidupan kita. Jadi buang bahasa ini. Buang. Itu ya. Nggak ada pertanyaan lain ya? Kalau nggak ada kita sampai sini aja mungkin. Saya berasa lagi badan saya ini nggak enak. Insya Allah nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita tengok menambah bekal kita untuk mengisi sisa usia kita dengan ridha Allah sedikit kita lakukan, kita dawamkan, kita biasakan melakukannya. Yang sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi kita nggak pakai. Rutin kita lakukan yang sunnah-sunnah. Sesudah kita melakukan yang wajib, nah itu yang disenangi oleh Allah. Nah, walaupun sedikit demi sedikit kita mulai, lama kelamaan katanya terbiasa. Kita mohon semoga Allah bimbing kita menjadi manusia yang senantiasa rajin untuk mendekatkan diri kepadanya dan selalu kita berusaha untuk meningkatkan cara mendekatkan diri kita kepadanya agar supaya selalu dalam kebaikan hidup kita di akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا حكيم يا عليم يا غني يا مغني يا هادي يا ذا الجلال والإكرام يا وهاب فهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق لنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح وبالهدى وبالعلم يا عليم كلنا مفضلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد زيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات